Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Nabiyullah wa khaliluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din, 'azzani wa 'azzakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini kita kedatangan para tamu yang mulia. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan penjagaan serta barakah kepada segenap ad dan kita ucapkan kepada segenap ad yaitu para tamu ahlan wa sahlan wa marhaban. Kemudian insyaallah taala pada kesempatan yang mulia ini malam hari ini kita akan lanjutkan sedikit penyempurna daripada penjelasan hadis yang ke-28 hadis arba'in anawiyah insyarah oleh Syekh Shalal Fauzan hafizallahu taala wa ra'ahu. Kemudian setelah itu nanti kita akan mendengarkan tausiah dan juga nasihat-nasihat dari enam salah satu asatidah kita ahli sunnati wal jamaah yaitu Al-Ustaz Abdul Matin Habibullah taala dan juga Al-Ustaz Sumama taala wa ra'ahu. Semoga kita bisa mengambil faedah yang akan disampaikan oleh Na'am barakallahu fikum segenap ustaz nam atau segenap asatidah ahli sunnati wal jamaah. Kita selesaikan terlebih dahulu sedikit daripada pembahasan yang kemarin tertinggal Naam, kita selesaikan warakallahu fikum. Qala Asy-Syaikh Shalal fauzan hafizallahu taala yaitu mengenai sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasiat yang sangat mulia. Wasiat yang bisa dikatakan segenap para sahabat saat itu menganggap itu wasiat yang paling terakhir. Seakan-akan orang tersebut yang berikan wasiat adalah orang yang hendak berpisah. Kemudian di akhir hadis ada Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, Rau Abu Dawud wa Tirmizi. Apa kata Rasulullah SAW? Wa kullu bid'atin dalalah dan setiap bid'ah itu sesat. Ini kata beliau fala yustasna syai'un minal bid'ah. Kata Syekh Shalal Fauzan, tidak ada sedikit pun yang dikecualikan dari perkara-perkara bid'ah. Jadi enggak ada bid'ah hasanah itu enggak ada. Istilah bid'ah hasanah tidak ada. Tapi semua bid'ah itu adalah sesat. Li'anna hunakal an man yakul dikarenakan di sana sekarang ada orang yang mengatakan innal bid'ah minha ma huwa hasan wa minha ma huwa ini. Dikarenakan di sana ada orang yang mengatakan bid'ah itu ada yang hasan, ada pula bid'ah yang dolalah sesat katanya. Kita lihat Wa hadza khilafu qaulir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun ungkapan tersebut berseberangan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ar-Rasul yaqul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah. Setiap perkara baru dalam agama itu adalah bid'ah dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Wa hum yaqulun la hunaka bid'atun hasanah. Mereka mengatakan tidak, bahkan di sana ada bid'ah yang bagus katanya. Wanakulu kita katakan laisa hunaka bid'atun hasanah. Kita katakan enggak ada di sana bid'ah yang bagus. Semua bid'ah sesat. Hada mukhalifun liqaulir Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ucapan yang mengatakan ada bid'ah hasanah itu adalah ucapan yang berseberangan dengan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fal bid'u la khaira fiha wa la husna fiha. Maka semua perkara bid'ah itu tidak ada kebaikan sedikit pun di dalamnya, tidak pula apa? sesuatu yang bagus enggak ada. Semua bid'ah itu apa? sesat. Nah, barakallahu fikum jelek. Enggak ada bid'ah yang bagus sama sekali enggak ada. Kulluha qabihatun nasallahu al-afiyah kata beliau semuanya jelek. Kita meminta kepada Allah taala keselamatan. Fahada hadithun azimun yastamilu ala wasaya azimatin man tamassaka biha fa innahu yanju minal fitan wal khatari wal dalali wa tasahhu bil ara'i wal afkar. Masyaallah. Hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud wa Tirmizi itu hadis yang sangat agung yang terkandung di dalamnya wasiat-wasiat yang sangat besar Barang siapa yang berpegang teguh dengan wasiat tersebut, tiga wasiat yang besar ya. Pertama wasiat untuk apa? Senantiasa bertakwa. Yang kedua wasiat agar apa? Agar senantiasa mentaati pemimpin muslim yang sah dalam perkara yang ma'ruf, perkara yang baik. Yang ketiga, wasiat untuk senantiasa berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah, nan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin terutama di akhir zaman yang penuh dengan fitnah. Ewa, kata beliau, barang siapa yang berpegang teguh dengan wasiat-wasiat tersebut, maka sungguh dia akan selamat dari fitnah-fitnah dan bahaya-bahaya serta kesesatan serta bertabangnya pemikiran-pemikiran dan pendapat. Wa hadza min ni'amillahi 'alal muslimin. Ini merupakan kenikmatan Allah taala yang diberikan kepada kaum muslimin an bayyana at tariq yaitu Allah taala menjelaskan kepada mereka jalan yang benar, jalan yang lurus wa abqa fihim kitaballahi wa sunnatar rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian Allah taala membiarkan tetap ada tersisa yaitu Al-Qur'an dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam abqal kitab was sunnah bi aidil muslimin membiarkan adanya Al-Qur'an was sunnah. nabi dada-dada atau di tangan-tangan kaum muslimin rahmatan minhu subhanahu wa taala sebagai bentuk rahmat kasih sayangnya Allah subhanahu wa taala kepada hamba-hamba tersebut walam yatrukuhum yatakhabbatuna fil ara'i wal adhan wal afkar Allah subhanahu wa taala tidak membiarkan mereka tergelimpang atau perjatuhan berjatuhan dalam pemikiran-pemikiran dan pemahaman-pemahaman yang tentunya jauh daripada kebenaran enggak dibiarkan oleh Allah taala karena kana halul ummi as-sabiqah sebagaimana umat-umat terdahulu, nah Allah Subhanahu wa taala tidak perlakukan seperti umat-umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maksudnya umat Nabi Muhammad sallallahu diberikan kepada mereka keistiqamahan dengan adanya nah barakallahu fikum pemahaman yang benar manakala mengikuti Al-Qur'an dan As-Sunnah serta wasiat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasiatkan yaitu untuk senantiasa berpegang teguh dengan Al-Qur'an Sunnah ketika berada di tengah-tengah fitnah, tentunya fitnah akhir zaman yang penuh dengan syubhat dan syahwat. Alhamdulillah, na barakallahu fikum sudah kita selesaikan nah penjelasan hadis yang ke-28 dari hadis Arba'in Anawiyah. Nah, untuk berikutnya barakallahu fikum kami persilahkan kepada na barakallahu fikum al ustadz Eh, Abdul Matin Habibullah taala dan juga berikutnya nanti kita akan perdengarkan pula tausiah serta nasihat dari Al-Ustaz Sumamah Habibullah taala wa ra'ahu Alaihi salamatal afiyah Rabbil alamin